mereka dipanggil mereka diseru dan dikatakan kepada mereka lamaktullahi akbaru mimmaktikum sungguh kebencian Allah kepada kalian lebih tinggi daripada kebencian kalian anfusakum kepada diri kalian Iztud'auna ilal imani fatakfurun Karena waktu di dunia kalian diajak atau diseru untuk beriman Lalu kalian tidak mau, kalian kafir ayat ini memberi penjelasan ya, bahwa orang-orang kafir ya, di akhirat nanti dipanggil tapi dipanggil tidak dalam rangka kebaikan tapi e, ditunjukkan bahwa Allah sangat murka kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu mereka benci terhadap diri mereka sendiri. Kenapa dulu kufur? Nah, benci kepada dirinya sendiri kenapa dulu kufur? Benci kepada dirinya sendiri itu seperti apa? Nah, kalau di dunia ini orang itu menyesal kemudian akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Ya akibat kesalahannya yang mereka sesali. Ada yang kayak gitu atau model yang lain ditinggal mati oleh suaminya atau oleh anaknya terus dia tidak sabar akhirnya benci terhadap dirinya sendiri lalu menyakiti dirinya sendiri. Nah, orang-orang kafir karena kekufurannya waktu di dunia, mereka mantap pasti akan dihadap. tidak ada jalan bahkan sejak dibangkitkan itu tanda-tandanya sudah ada. Nah, kesulitan dan kesengsaraannya sudah dirasakan misalnya waktu di mahsyar Nah, kebanjiran oleh keringatnya sendiri. Ketika di mahsyar sangat panas. Ketika kitab-kitab catatan amal itu berterbangan dan catatannya datang dari punggungnya, datang dari belakang, lalu diambil atau diterima dengan tangan kirinya, mereka betul-betul merasa itu sangat menyesal dan mengatakan celaka ketika ditunjukkan seperti apa dahsyatnya neraka jahanam yang pasti akan mereka masuki udah terus dalam e, ketakutan dan dalam kesengsaraan dan dalam kesulitan gitu. nah akhirnya mereka benci terhadap dirinya sendiri kenapa dulu tidak beriman itu orang kafir bagaimana orang yang beriman tapi banyak dosa. Sama meskipun tingkatannya seperti tidak seperti orang-orang kafir. Nah, lalu dalam keadaan mereka benci terhadap diri mereka sendiri dan mereka pasti akan merasakan adab dan sudah berulang-ulang merasakan kesengsaraan, mereka dipanggil oleh Allah SWT itu dipanggil tidak dalam rangka umumnya dipanggil oleh Allah itu menyenangkan tapi ini diseru terdengar suaranya kemudian dikatakan kepada mereka sesungguhnya lamaktullahi akbaru mimmaktikum anfusakum kebencian Allah terhadap kalian lebih tinggi daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri nah, semakin menyakitkan seruan seperti itu Nah coba kalau di kehidupan dunia ini ada orang yang salah Akhirnya ia merasakan kesakitan dan kesulitan Lalu ada orang yang pada dasarnya orang itu cukup dekat dengannya Kemudian mengatakan karena kesalahanmu sendiri rasakan itu oh, tambah sakit dia mungkin kayak gitu nah, itu nah jadi diomongin yang hanya dia dengar tapi itu tambah menyakitkan. Ini. Kenapa begitu? Kenapa Allah SWT lebih benci kepadamu daripada kamu terhadap dirimu sendiri? Itu da'una ilal imani fatakfurun. Kamu dalam keadaan kafir. Dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah supaya beriman. Kamu nggak mau, malah kamu tambah kafir. Nah ini. Nah maka Allah tambah benci. Kamu mau diselamatkan gak mau, itu malah kamu menen, menentang. Akhirnya Allah tambah benci pada kalian. Nah, ketika mereka diazab di neraka, maka mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu Kalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana ini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil Kalu orang-orang kafir di neraka itu mengeluh dan mengadu kepada Allah Rabbana wahai Tuhan kami Amat tanah senataini engkau telah mematikan kami dua kali Wa ahyai tanah senataini dan engkau telah menghidupkan kami dua kali gitu. Mati dua kali hidup dua kali. Mati yang pertama adalah sebelum diciptakan sebagai manusia, awalnya adalah tanah yang mati. Kemudian Allah hidupkan menjadi manusia. Berarti sudah satu-satu. Setelah manusia hidup di dunia, mati lagi yang kedua. Setelah itu dibangkitkan, hidup lagi yang kedua dan hidup yang kedua ini di neraka di diadab. Lalu mereka mengadu ya Allah engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Fahal ila khurujim min sabil. Ya. Maka apa ada jalan keluar dari neraka ini? Hmm, Apa ada jalan keluar dari neraka ini? Ya Allah, itu. Duh, sudah mengeluh terus ya, kepingin keluar dari neraka. Nah, bahkan di dalam surat Al surat Al, Al Allah berfirman, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha." Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap ingin keluar dari neraka tambah dijebloskan ke dalamnya. Ya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka itu akibat kekafiran yang kamu lakukan, yang kamu dustakan. Ya. Nah itu. Fahal ila khuruji min sabil maka apa ada jalan keluar? Faedah yang diambil bahwa itu Nanti di akhirat itu semua yang tidak jadi ahli surga pasti menyesal. Ya. Tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya. Di neraka mengadu kepada Allah tapi nah ini sudah tidak waktunya mengadu lagi. Ini sudah waktunya menerima balasan. Nah, ini. Zalikum bi annahu idza الله wahdahu kafartum. Kalian dihukum di neraka ini adalah akibat dari sesungguhnya kalian dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah supaya beriman hanya kepada Allah, supaya beribadah hanya kepada Allah mengesahkan Allah kafartum malah kalian ingkari kalian kafir wa iyushrok bihi tu'minu apabila kamu diajak menyekutukan Allah malah kamu percaya kalau ada kegiatan-kegiatan menyekutukan Allah malah kamu percaya dan senang gitu. nah ini fal hukmu lillahil aliyil kabir maka sekarang ini adalah hukuman itu merupakan ketetapan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi mereka diadab dihukum oleh Allah nah, itu karena kesalahan mereka sendiri. Faedah yang diambil dari ayat ini bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka itu semuanya pada dasarnya telah diseru oleh Allah untuk bertauhid, tapi mereka tidak mau. Gitu. Mereka mendengar tidak tahu dari televisi, tidak tahu dari radio, tidak tahu dari khutbah Jumat, tidak tahu dari pengajian pengajian. Sesungguhnya itu adalah panggilan Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah adzan itu. Itu seruan Allah SWT. Nah kalau dipanggil agar beribadahnya kepada Allah kafartum maka mereka kufur. Tidak boleh melakukan ini ini kesyirikan gitu. Misalnya gitu. Minta-minta jimat atau bergantung pada jimat itu kesyirikan. Mereka pada dasarnya sudah dengar seruan kayak gitu tapi tetap saja menyekutukan Allah SWT pakai jimat. Tidak boleh berkepercayaan hari jelek. Masih sasa berkepercayaan hari jelek, ngitung-ngitung hari apabila ada hajat. Itu. Kalau ada bayi lahir hari-harinya dikasih lampu katanya begini begitu. Semua itu kesyirikan sudah terdengar tapi tidak dipercaya tidak dipercaya itu iya. wa iyyushrak bihi apabila Allah disekutukan minu mereka percaya kalau hari-harinya ditanam dikasih lampu nanti begini-begini percaya kalau di atas pintunya dipasangin begini nanti rumahnya nggak diganggu percaya wa iyyushrak bihi minu kalau Allah disekutukan kalian percaya. Gitu. Fal hukmu lillahil aliyil kabir maka ketahuilah hukuman itu ketetapan Allah dan yang maha tinggi lagi maha besar untuk mereka. Dan apa hukuman untuk mereka? Kalau mereka itu tidak beragama Islam di neraka selama-lamanya. Kalau beragama Islam tapi jelas-jelas menyekutukan Allah juga di neraka selama-lamanya. Nah, di neraka selama-lamanya itu bagaimana? Neraka itu api dan mereka di dalam api neraka kesakitan tidak bisa mati. Bagaimana nggak bisa dibayangkan itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, itu tahukah kalian api neraka itu seperti apa? Sesungguhnya api neraka itu 70 kali lipat dari api kalian di dunia ini. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ingkana kamakanat seandainya api neraka itu seperti adanya di dunia ini lakafa Aku kamakola qala anhu seandainya neraka itu apinya seperti di dunia ini itu sudah cukup untuk mengadab Bagaimana kalau api di dunia ini orang dimasukkan di dalam api terus tidak bisa mati? Wah, sudah tidak bisa bayangkan. Lalu bagaimana kalau api itu dilibatkan 70 kali lipat panasnya dan besarnya? Ya, membakar sampai ke dalam hati. Membakar sampai ke dalam hati itu orang dimasukkan di dalam hati, kebakar apinya itu tembus ke dalam kalau Bapak kepingin tahu seperti apa sih api yang menembus dan tidak menembus. Kalau buku itu dibakar, luarnya kebakar, dalamnya masih indah. Itu berarti apinya nggak nembus ke dalam. Tapi kalau Bapak ngerti merang, ngerti merang Nah? Merang itu kalau orang kam, orang kampung dulu panen itu dipotong terus masih ada batangnya Terus kalau mau diseleb itu diambil dulu biji-bijinya tinggal merangnya. Nah, kalau merang ini dibakar itu kan apinya ke dalam ke dalam. Karena tidak padat, gitu. Ya. Nah, membakar sampai ke dalam. Gitu. Allati tatpoli'u 'alal af'idah. Neraka itu membakarnya sampai tembus ke dalam. Gitu. Eh, saking panasnya nah itu api neraka itu fal hukmu lillahil aliyil kabir maka hukum itu, itu merupakan ketetapan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Huwallazi yurikum ayatihi. Dia Allah SWT telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya telah memberi, memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kalian waktu di dunia. Ini ayat Allah. Ini larangan Allah, ini perintah Allah. Alam sekitar ini tanda kekuasaan Allah sudah ditunjukkan pada kalian. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah menurunkan air dari langit dengan air itu Allah memberi rizki kepada kalian. Rizki langsung berupa air dan rizki yang disebabkan dengan turunnya air tumbuh-tumbuhan akhirnya tumbuh buah-buahan berbuah tuh, usaha lancar kenapa karena Allah menurunkan hujan sebagai rizki untuk kalian wa ma yatadzakkaru illa mayyunib dan masih tidak ada yang mau ingat kepada Allah kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah kembali ke jalan yang benar Hmm. Hmm. Faedah yang diambil pelajaran dari ayat yang ketiga ini, ayat yang keempat ini ya, nah, bahwa di dunia ini tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah sudah diberikan kepada manusia. Allah sudah mengingatkan, ya ayuhalladzina amanu aminu wahai orang-orang beriman, berimanlah. Bahkan ya ayuhannas wahai manusia, Ubudu rabbakum ibadalah kepada Tuhan kalian. Dan yang mau beri yang mau beriman, yang mau beribadah akan dibalas dengan yang lebih baik. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Yang mau beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, hidupnya akan dibaikan oleh Allah SWT dan nanti di akhirat akan dibalas dengan balasan yang sangat besar daripada perbuatannya. Sudah diingatkan dan sudah diingatkan kalau kafir akan diadab oleh Allah SWT. Kalau musyrik akan diadab oleh Allah SWT. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu nar yang menyekutukan Allah. Allah haramkan surganya dan tempatnya di neraka. Sudah diingatkan oleh Allah di dunia ini. Tapi peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah tidak menjadikan mereka sadar, tidak menjadikan mereka kembali ke jalan Allah kecuali sedikit di antara manusia. Nah, ini pelajaran yang diambil bahwa di dunia ini Allah telah mengingatkan manusia supaya beriman mengancam atas kekufuran ya, dan kedurhakaan pada Allah SWT. Nah ini ya, Nah, dan bahkan Allah SWT berfirman Tidak ada satu umat pun yang belum diingatkan oleh Allah SWT walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul anik butulloha wajatani butawud supaya rasul ini mengajak pada umat beribadalah hanya kepada Allah jauhilah tauhid jauhilah segala bentuk kesyirikan Nah, ya sudah diingatkan. Ya. Tapi ya, meskipun sudah diingatkan tidak banyak yang sadar, tidak banyak yang kembali ke jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan Allah kecuali orang-orang yang kembali ke jalan Allah SWT saja yang bisa mengambil pelajaran. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi hari kiamat, sebelum mati, karena mati itu juga kiamat, kiamat suhro. Sebelum mati, supaya nanti tidak menyesal, tidak dihadap. fad'ullaha mukhlisina lahuddin Berdoalah kepada Allah Ikhlaskan semua urusan agama untuk Allah Fadu'ullaha Berdoalah kepada Allah Beribadalah kepada Allah Mukhlisina lahu Ikhlaskan hanya untuk Allah Adin ad seluruh urusan agama Keyakinan itu agama, amalan itu agama. Nah, berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, bahkan seluruh urusan agama ikhlaskan hanya kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Ya. Walau karihal kafirun Meskipun orang-orang kafir itu Benci Jangan ngurusin orang kafir Masyarakat semuanya mengajak kesirikan. Misal, mengajak sedekan bumi. Kalau nggak ikut ya nanti dikucilkan, dicemooh. Meskipun semua benci, kamu jangan ikut kesirikan. Fad'uhu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, jadi itu. Oh ada kegiatan, kegiatan apa? Kegiatan itu, sedekahan bumi. ini gitu. semuanya. ini gitu. Kalau nggak ikut ya nanti diisolir, dibenci oleh semua orang. Fadauhu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, jadi seperti ini. Nah, bahkan Allah SWT menjanjikan kalau orang itu ingin mendapat ridho Allah, meskipun dibenci semua manusia, mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho, meskipun semua orang benci. Apabila begitu, maka Allah ridho kepadanya. Karena yang ia cari adalah ridho Allah. Meskipun manusia akhirnya benci semua, maka ia mendapatkan apa yang ia cari Allah ridho kepadanya dan Allah memberikan kebaikan apa Allah akan menjadikan banyak orang akan ridho kepadanya wa man talaba nasi bisukhtillah dan yang mencari ridho manusia dengan dibenci oleh Allah mencari ridho manusia dengan dibenci oleh Allah ikut-ikutan Padahal ia tahu itu haram itu syirik. Loh itu syirik iya, tapi kalau nggak ikut nanti dibenci orang semuanya, dibenci semua orang. Akhirnya ikut ini namanya mencari ridho manusia dengan dibenci Allah. Sakhito alaihillah, maka Allah benci kepadanya. Karena memang dia mencari ridho manusia dengan dibenci Allah, maka Allah benci kepadanya wa askhata anhu nas dan Allah akan menjadikan banyak orang akan benci juga kepadanya. Nah, karena itu rugi orang yang mencari ridho manusia itu. Ya. Kalau dia mencari ridho Allah, meskipun semua manusia benci, karena memang yang ia cari ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan bahkan Allah memberi kebaikan berupa banyak orang akan dijadikan ridho kepadanya. Tapi kalau orang itu mencari ridho manusia dengan dibenci Allah, demi mendapatkan keridoan manusia, maka ia ikut meskipun haram, meskipun syirik, mencari ridho manusia dengan benci, maka Allah benci kepadanya dan Allah akan membuat orang-orang akan benci kepadanya. Nah, ini. Karena itu maka yang lebih bagus adalah fad'uhu mukhlisina lauddin walau karihal kafirun. Ikhlaskan agama hanya untuk Allah meskipun semua orang kafir benci. Mungkin itu yang kita baca pada malam hari ini kalau ada yang ditanyakan monggo hmm. apabila orang itu melakukan pembatal iman atau pembatal Islam apabila dia sadar atau diingatkan dan menerima peringatan apakah dia cukup bertaubat atau mengikrarkan dua kali syahadat lagi? Jawabannya apabila waktu melakukan kesyirikan itu tidak ada niat kufur, tidak ada niat kafir. Dan yang semakna dengan kafir. Tidak ada niat kafir dan tidak ada niat yang semakna dengan kekafiran. Apa maksudnya? tidak niat kafir, menolak Islam. Yang semana tidak niat menolak ayat. Tidak ada niat menolak ayat. Ya. Terjerumus kepada kekafiran ya, perbuatan kafir tapi tidak ada niat kafir. Tahu ayat tapi tidak ada niat menolak ayat. Intinya tidak ada niat menolak hanya melakukan dosa kekafiran. Hatinya tidak ada niat menolak Islam, tidak ada niat menolak ayat Al-Quran, tidak ada niat menolak syariat, maka cukup beristighfar dan bertaubat. Tapi apabila ada niat, sudah memang saya tidak mau Islam, tahu bahwa kalau di dalam Islam kayak gini ini tidak boleh, tapi saya tidak mau Islam. Sudah tidak mau ngikutin dan tidak mau menerima Islam. Kalau gitu lebih baik ketika sadar dan bertaubat mengikrarkan dua syahadat lagi. Atau tahu ayat tapi melanggar dengan punya hati menolak ayat saya tahu ayat kayak gitu, tapi saya tidak mau menerima ayat kayak gitu. Nah, saya tahu ayat kayak gitu, tapi saya tidak mau menerima ayat kayak gitu. Ini menolak ayat. Maka ketika sadar lebih baik mengikrarkan dua kali syahadat lagi untuk masuk Islam. Meskipun tidak ada yang tahu, Nah, kenapa begitu? Karena yang dia lakukan itu dengan hatinya jelas-jelas mengeluarkan dirinya dari Islam. Tapi kalau tidak ada niat keluar dari Islam, misalnya bagaimana? Tidak ada niat keluar dari Islam. The. Nah, waktunya orang-orang ke gereja, ikut ke gereja. Loh, kok ikut gimana? Ikut ikut beribadah. Lah kamu di sana ya ikut, toleransi saja. Toleransi saja, nggak apa-apa lah. Wong toleransi saja kok. Loh, ndak boleh di dalam Islam itu ibadah itu ya hati, ya lahir. Lahir batin maksudnya. Lah, kalau lahirnya itu ikut ibadah kepada selain Allah atau ikut ibadah agama lain itu membatalkan Islam. Tapi dia waktu ikut Nah, itu tidak ada niat keluar dari Islam, tidak ada niat ikut ibadah itu dengan hatinya, hanya ikut zahirnya saja demi tole, toleransi. Ini meskipun kayak gitu masuk di dalam membatal Islam. Masuk di dalam membatal Islam. Nah, apabila di dalam hati sama sekali tidak tidak ingin keluar dari Islam, nah, tidak ada niat di dalam hati menolak ayat yang menjelaskan bahwa gitu, beribadah kepada selain Allah adalah kafir dan namanya ibadah itu ya lahir ya batin ya nah kalau tidak ada niat menolak ayat tidak ada niat keluar dari Islam insya Allah cukup dengan istighfar dan bertaubat nah tapi kalau ada niat menolak ayat atau niat menolak Islam maka kembali kepada Islam harus eh, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, mengatakan Kanzul Arsh Enggak paham, saya enggak paham. Jadi maksudnya ada bacaan gitu lah. Jadi puji-pujian Kanzul Ars. Kanzul Arsi la ilaha illallah. Kanzul Arsi la ilaha illallah gitu dah. e, terus ini apa ada di dalam hadis gitu ya? ya iya. Iya, jadi kalau hadisnya ada apa enggak maka itu harus jelas tulisannya kayak begini. Nah, tulisan kayak gini ini di dalam hadis ada apa enggak. Adapun adapun umumnya puji-pujian yang biasa dilantun-lantunkan oleh kelompok di masjid-masjid tertentu ya itu nyemot-nyemot nyemot-nyemot itu nyemot ini sedikit nyemot ini sedikit nyemot ini sedikit gitu lah kan. biasanya begitu nah jadi itu lah kalau begitu terus bagaimana jawabannya seandainya itu sempurna nyemot di dalam ayat atau hadis meskipun meskipun tidak ada kesalahan lebih baik tidak usah dilakukan kenapa karena Allah dan Rasulnya telah mengajarkan yang sempurna nah jadi itu ya itu yang pertama terus ada pelajaran yang sangat indah apa itu bahwa orang itu mengamalkan Quran dan sunnah tidak ada yang bisa sempurna misal misal Quran dan sunnah ini totalnya 100 gitu tidak ya. ada 100 macam tidak ada orang yang bisa mengamalkan 100 macam itu nah jadi Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah seandainya 100 macam atau 100 bab tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna melakukan semua Misal si A ini berkemampuan melakukan 60 Ya Kalau 60 ini dicampur dengan yang tidak ada tuntunan Sudah otomatis yang sesuai tuntunan menjadi berkurang yang kamu lakukan 60, yang tidak ada tuntunan 15, berarti yang ada tuntunannya hanya 45. Nah, jadi itu. Nah, karena itu Syekh Muhammad bin Salah Uthaymin menjelaskan ini tuntunan. Kamu tidak akan bisa melakukan semua. Itu tidak ada tuntunan. Kamu lakukan. Wong yang ada tuntunannya aja belum semua kok melakukan yang tidak ada tuntunan. Orang yang sadar pasti akan mengatakan itu kurang akal. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar. Nah, jadi itu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang kedua, yang penting untuk difahami ya. Selain Quran, kalau tidak tahu artinya, nggak dapat pahala. Karena itu kalau tidak tahu artinya lebih baik baca Quran. Gitu. Selain Quran, kalau tidak tahu artinya, tidak ya, tidak dapat pahala. Karena apa? Karena ibadah itu sesuai dengan hati. Lah orang yang tidak ngerti itu hatinya nggak ikut. Orang yang tidak ngerti itu hatinya tidak ikut, nggak dapat isinya, nggak dapat isinya. Bacaannya, bacaan tanpa makna yang dapat pahala hanya Al-Quran. Nah, coba seandainya dia itu duduk di situ, لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون terus panjang Pak tadi minta apa tidak tahu karena tidak tahu artinya nggak dapat pahala nggak dapat pahala gitu Kenapa? Karena bacaan yang tidak ada artinya, tidak tahu artinya. Muji Allah juga ndak, minta juga ndak, istighfar juga ndak. Maksudnya hatinya ya. Ya Allah ampunilah juga ndak wong ndak tahu artinya. Nah, yang ndak tahu artinya dapat pahala itu hanya baca Quran. Nah, karena itu kalau nggak tahu artinya lebih baik baca Al-Quran. Setiap huruf diberi pahala seperti satu amal kebaikan. Gitu. Nah itu penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa orang yang hatinya tidak ikut. Ya. Nah, itu. Sekarang seandainya yang dibaca itu A tapi hatinya B. Yang dibaca itu A tapi hatinya itu B. Misalnya bagaimana? Misalnya begini. Dia mau melakukan tugas risikonya besar, mohon kepada Allah keselamatan. Mohon kepada Allah keselamatan. Ya Allah, berikanlah keberhasilan mengerjakan tugas ini dengan selamat. Hatinya kayak gitu, tapi bacaannya Rabbi firli wali walidayya warhamu maka rabbayani sohiro. Seandainya gitu. Nah, sesungguhnya yang dibaca dengan hatinya itu lain. Yang diterima oleh Allah adalah hatinya. Hatinya minta keselamatan, ya kamu minta keselamatan, kamu berharap itu sudah merupakan harapan kepada Allah itu dapat pahala tapi pahalanya pahala berharap ada berharap ada takut kepada Allah wah tidak mau itu haram itu takut kepada Allah itu dapat pahala berharap pada Allah dapat tapi doa tadi itu kosong kenapa karena bukan Quran terus kata-katanya ini tidak diikuti oleh hati maknanya nah jadi itu Ada berharap, ada takut itu amalan hati.